Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du dari sahabat Ibrahim. ini kita

Sayyidina Kaum Robin Polen yang atau yang buat sambil kau yang antara modul abstraksi riwayat ini modul riwayat ibarat ini awal kali yang awal di rumah aku itu juga terus mana sama kalau itu belum ada ya kalau mungkin itu apa aku dari makiman Dulu bawa ini dia terus tujuh dan makna Entah makna dan kono kotu Sotu dan namo Kono kotu Sotu Kono kotu Sotu Kono kotu Sotu Kono kotu Sotu Sanajan dosane Kau itu. ada itu.

But waktu I don't want to do looking for not be better, not better, you do not do nothing for more questions. And he said, that was absolutely that was satu luar biasa gunanya jangan dilupakan setiap mau tidur Jadi kalau saya melekat di kamar roh manusia Waktu merokok juga Waktu merokok manusia Soalnya apa? Soalnya caranya untuk kamu bodoh Jadi kalau saya melakukan perubahan kebanyakan Masalah gak apa-apa Nanti menurut saya mukmin dari percaya percaya apa banyak juga juga percaya dalam percaya tapi tidak jadi sama wewenang keluar ngomong ini kita mungkin gelem habis banget gelem astagfirullahaladzim Allah tidak ilaha wa hanya kalimatul takut sampai dulu ini sudah melakukan kerjaan ada itu melakukan untuk itu anak ini katakanlah menteri waktu menteri dulu ini kita pelajari kekuatan iman yang kita percaya kita dan terlalu dalam diri itu yang memiliki yang bersama kita mempunyai ketika apa kecil itu kami lagi sama-sama kita percaya Kita tak diwujud cinta kusti Allah

Astagfirullahaladzim Itu tidak Mungkin aku butuh aku tombol keluarga dan itu memegang keadilan dengan menggunakan ketenangan tapi kalau kumpul berarti itu kedengaran kalau kota untuk tiga sampai waktu sekarang mau aku bisa mencetak untuk aku kumpul kalau saya kumpul kiri sampai kalau kami itu tahu morok tahu kenapa tahu dong belum tahu saya masih sampai yang

Alhamdulillah itu tetap bisa berdua. Tetap bisa berdua dalam jemaah suci itu. Aisyah rumah menetapi suci itu. Atau ini mengajar Rasulullah SAW dan Kusti Allah dan Tuhan untuk apa Tuhan Tuhan Tuhan

sepuluh, mendorong sepuluh sebelum merasa katanya merupakan hati diri celak hati di antara dengan hati di sepuro antara muatu asma Allahumma ufirli khati hati wa jahli wa israfi fi amri ini ketika kita kita ini berdoa kepada teman-teman perkawalan

dari kesalahan-kesalahan kami kusti-kusti tapi nana di pada acara Jawa jadi yang kudu kudu lo termasuk itu salah kaki terus itu sama sepuluh kami kudu lewat lewat pada sepuluh pemenang lewat ikrofi kemudian kita sepuluh sepuluh terus terus terus

dibantu membuka kartu blok-blok khusus yang robotin ngerti dengan bertot protokol pembertataan sekarang kemarin aku yang sepuluh bukan empat puluh satu keminati semula mau mau mau pilih berumur sama sepuluh tiga tiga puluh itu mungkin kurang dari sampai posisi tantangan untuk pemerintah teman-teman yang pengusaha. Nah, foto ilan kesalahan itu anti ilan perang kan kulo kata siapa yang kami tisu kami kami dari kau pasti kafir mengkono seperti anti anti tapi bentuk sisi iku inti sesanding kulo kabeh kulo lampai gusti mau Allah izin aku nyepura dalam ikatan pulau mau mungkin waktu mau tergantung aku sedikit mau pulau sama santu santu Mismo pues tuso sipun lampah Sama sepuluh kisih. Lamaran Lamaran mini daripada saya ini Bangkulu kembang kotimu padahal kotimu lekang disiarkanmu kimbang iku amuati lekang akhirat Pantala kulise itu dilun iku kuoso Bijan pertama ini Macam-macam minggu iki Cakap itu terbuka order Posisi situasi

sedikit melakukan dalam kalau perhatian sembari dan sinyal suruh berarti mengenai langkah maupun berjalan kami dalam sempat ini mama. Melakukan jalan di kaum

Ini Indonesia minggu setelah habis aku nak ngurung kamera jadi itu lepas aku oleh manfaat aku cerita di kamera dia mungkin menggunakan cerita ini cerita ini mana taruh ngomong tapi lain rasa baca mereka memberikan Indonesia dengan dengan kunci ini dan bisnis contohnya Pak Jokowi

pola kebenaran, yang panjang ini dan masa di mana bulan yang seratus persen. Bapak Abu Bakar Abu Bakar di Abu Bakar yang dan dengan Dengan mengabdi orang ono sopo kawula. Ilmu itu kondisi seperti ini. Mamin abdun ilmu itu dalam panelnya beralik ilmu dosa. Ayo kita tahu mengobat musuh atau sesuci yang wudhu supaya keluarga aktif sepuluh aktif kalau mungkin banyak seperti tetap mereka membantu namanya itu setelah tahu tanggung jawab itu berarti Allah yang Allah ajar ajarnya memberikan suatu maring hati dosa kami nanti mendikung pada kunjung sunat kunjung pada itu itu mereka

16 26 September 2020 Israel dan Qatar dengan menguasai kondisi kemudian penting itu terkait mongko onda. Lepas terdapat itu sampai terdapat orang yang dikasih dalam Yunani kampung menung sebelum Kamu mengenal kondisi seorang kita Kalau kita ada Karena kita itu Bilang Untuk kalian sakit um, di of the video analytics that we see now. Sometimes that one untuk developing mungkin mungkin ada apa ini? Mungkin ada yang mungkin jadi bukan maka bagi orang orang mungkin cuma yang mungkin operasi kalau hati mungkin tapi kemarin belum setelah dua hari kita akan pergi di resi resi tapi kalau di dicari di jadi kita itu makan makan jadi jadi kopinya tak sempat atau jadi tak sempat dong. Kamu itu sudah tidak sempat dong. Nanti kemarin yang mengobrol berikut nama kelemahan. kelemahan di corona sambian ini. Kan Allah, tapi lumayan. Itu juga begitu. Islam bukan negeri itu, minat رحمه الصلاة تجد تارن تارن kalau imam mulai dia ngucap astagfirullah alazim dan takbir benar dia tak kira Allah masa itu bu bu aneh aneh ikut timis seperti kelemot Fa'idata mukalaman pandak Fa'idat Zata penetambah Opo duduk

ketua para tenda umum sebagai ketua dialah tadi itu dengan para antara antara pisan mendosnya mana? untuk kepentingan dari Kampuni Muhammadiyah Bersama-sama sebagian bolan Dan itu kepentingan dari Wakan Tuhan Muhammadiyah Kolamongan takdirannya di Macam luru Tentu Muhammadiyah Ketemenan ke Muhammadiyah mulai-mulai. Bilasan kalau di bawah nomor itu udah murid itu kan tengah-tengah. Jadi dari Karena tak perlu sama kayak lopo, punya kopi ini gitu, sama kayak lopo suaraku rokok. Belum kan mau kasih rokok dulu kan. Jadi apa namanya? Mungkin dari tidak perlu hitungan ini. sampai ini, aku ambil antar. Antar hitungan itu, kira-kira

Jag kommer ihåg att dansa moderkansarna orang pornografin dulu dari Tiktai. Itu Kita itu ngomongin di sampai mereka membuat pakai aku kendung oleh orang Bukan pakai itu kurungan Kita biru rono. Mereka tukar itu putus kamu jalan terus. Hilang diri. Pon kantor apa pun pegawai televisi. Itu tidak jarang untuk orang tetap Kita Itu jangan televisi.

warga di Indonesia gunung ini. Satu orang mengangkat sebagai jenderal, seperti menteri, seperti bupati, pekerja tertinggi, kalau masa kuli, mas warga nguli, langkah di kejaran, relasi turun, relasi. Saya pun mau komen juga, sopa abdul ya Rabbi Kusti, I'm sorry, I feel like I'm not back to what you were talking about in the beginning.

kalau ketemu orang nomor yang alami itu pertama dulu satu kalian itu apalagi dengan manuwan untuk zaman zaman itu apa itu buat itu untuk itu manusia dari zaman londo pengalaman pondok rombongan ini anak sekolah mata kuliah alità di amen costruttivo attendo e sama supporto così sama certezza di quella lucidità itu itu sama riwayat dikatakan kita dikatakan kata kuasa kan kenapa itu dengan visi kegiatan dan itu zaman itu beberapa dokter ya itu besar itu teman teman itu aku aku tergelam tahun maka anak itu kamu di pondok dulu oke senang senang nanti pada modal pelatihan oke aku senang mas kedua lagi jadi untuk mengerti itu wali-wali kalian itu pada bisa makan kita berikan kepada saudara kemudian iman yang bapak kita iman yang lawan diri sangat cepat untuk mengkop itu di wali-wali saya Amin iman itu terang tidak Bahwa teman tidak juga Alam tulim Amin Alam tulim Amin Kalau kesempat kami mampu Doa imam itu Alam tulim Amin

ada itu kartu itu dari kartu sama makanan pengurus di wangi opo kata pak ini itu belum bolak balik di tingkat tempat itu tidak loyo bukan juga kita jadi tak perintah ono kenceng orang orang itu tentu di dalam nilai itu itu untuk kesehatan loh pasukan menumpuk ya jadi caranya kita kurang Terima kasih dia kadang ketika si Pak Rodi pimpinannya laporan Pak Rodi ngomong itu oh, penting penting main tugas di aku bukan itu bukan kalau ini sini kondo tok kata-kata kita mereka itu kondo yo ini tugas di kiri kai om mampu karyawan karena motoris yang mati demi relawan kondo panang kurang kekurangan kekurangan melakukan kontrak yang lebih dulu yang sampai saya isa dari saya saya

tapi ketika kita wajib tindak telan bisa kemudian dipercaya wahai Tuhan kami ketika kami di antara orang-orang kalau berbuat baik atau buruk itu apa namanya sebenarnya untuk berhenti untuk otak aku itu berhenti saya terus mengelakoni hakikat dan mengelakoni Allah tidak pernah ketemu karena kenal itu itu soalnya ini ditulis ya betulan bukan soalnya sing berpikir itu itu sebenarnya di luar artinya di kandang di antara turun itu merubah sambar asal pembelian

ulama sering yang mempunyai kurang cantik di Tepungkolo, menungsannya mereka kondisi satu kali di Tepungkolo. Ulama sendiri tak astagfirullahaladzim. فيقول الغلام بقدر مهما أسرعت الحياة فمهما كنت سعدت سقوط الجنة من تلك Nakulang kailangan ko kung ako kuha namin kung ano hindi ko kakalit hindi ko sa puro. Murumang kami marin ako nito. So, nakalimutan ko ang mga nasabi ko. Kapag ako nag-pick up ng laptop sa pagkiran ko, na inawa ko nurupan ka ng pagkiran. Nakulang tayo So, so, outbound alam pa jadi bisa bilang Tuhan juga kita bilang pada Yesus kamu nanti menjadi pangeran ini kenapa nih juga bakal kita tapi yang berhak nyepuro iya kau aku iman Nah, kalau masih ramah itu, kalau dosa kita kembali ke kebutuhan energi, istri bilang energi, atau saudara teman-temannya pura dan pura agama ini pinggiran semua itu terutama asal kamu dipenjut sepuluh di sepuluh di sepuluh itu bukan waktu kita sampai selesai belakang ini itu tak pinggiran tetapi itu tak ngerti orang lain jadi ngomong pinggiran tapi itu yang dilakukan kamu yang berkiriman diolah lalim

meskipun menurut aplikasi ngurusi macam-macam meskipun posisinya jadi sama hidup sepuluh mengenai komedi solo jalur kerja hanya kapan kerja hanya kurang posisinya nggak ikut apa kita walaupun merosot yang lebih suaraku Orang Indonesia itu juga cukup mahal untuk mendapatkan proyek orang dari ISIS Jadi, saya senang ISIS kuampan. una definición sistema participavamo, partecipavano con un kampanjama kampanja on anestezija. Nama pidetään monta kuukautta, mutta joka päivä on puhunut kierne potimuuden kierne onnua. Kun muuta kuin aina, kun puhutaan

aparatur negara memang membangun kemudian infrastruktur keamanan cenderung menetap itu sebutkan semacam lain atas contohnya di mantu yang dalam opini satu tahu dengan pada kalau satu tidak mau penting pengumpulan masalah contoh atau penting gunung suatu yang disebut

Beliau-beliau itu jangan mengabari optimisme, tidak putus asa, ojo patekan, asal gelondong sepuro kerja sepuro jadi apik, diwiling kepala apik. Pada kami diundang jadi resik, tapi namanya kami bingung kotor oh, mana, resik mana kotor mana, aku ada manusia untuk you. Trentino Marco dengan susu porati Kemarin-kemarin mau susu Trentino Marco Sadar gitu. Orang ngaji Dikatakan kemarin tuban itu Toplak ini acara-acara Kematian Bila seorang mati Semua kata itu pernah mati Namun kematian dengan diri itu Memang akan berkata

menghilangkan orang terus menerus menyandang infrastruktura y puntos de los ini kata ekonomi kita terima bukan pasti lagi daerah orang baru sini daerah yang moral kemahapan kalau pengulang paling pas maya sama waktu tak pernah bilang lo kalau beli mau sadar

Signor Cristo, lasciamo sotto ogni Cristo. Sekolah nanti ke Allah Satu parte teman-teman Pura yang semua kematan Jirmu Suku hati Suku hati Kontrol Tak sepuluh Tak sepuluh Kusti Allah kita kenal Lagi kita kencangkem Sehingga Kita bisa Orang

ya Allah mengawasi itu suasana dia. Waqala sallallahu di sisi sini. di sampai emas dan alat kalau kita lakukan itu itu mengibu pura-pura mencaloni nanti Allah kepikir Allah itu yang mengusahakan juga di itu orang itu itu ketika itu itu lawan kita itu lancar itu mencar jumlahnya ini ku sangat puluh Sampaikan kami pemandangan Gusti Allah. Kalau ini pemandangan macam-macam dan itu. pangkat, ilmu. Wala alamat Dia orang-orang yang mau berperawasan mengundi, mau

sedang menjawab orang dirinya sendiri zaman juga begitu manusia siapa yang kata penulis mana di situ mau penyakit dari itu yang dari itu mau mau itu sama waktu itu akan tulis kalau kota memakai word pengen itu kalau mau ini tapi kan pemiringan itu nomor itu satu itu enam belas itu sekolah sekolah kongkong itu sangat besar itu bukan perlu melakukan kurikulum orang salah tapi menurutku kalau ada tempat sekolah misal enam belas maka mengkopok

disangkutkan laut untuk tentang dalam. Maka katalah Muhammad mana Abu kami kagak dengan itu penampilan Al-Quran sudah berjalan dengan pakainya di Isrof tadi tadi wajah cili amri wakil untuk kami isani yang kau terus mau sampai kau ini wakau kau ke alai kami

vírus, então carne muito isografina. É. Alcune persone molto ottime produzioni molto molto false, di come dire. Se noi siamo preoccupati anche per dire che questo è fatto molto in presente proprio da parte. Anche se stanno per me di quello che ma per sentire la mia voce ma questo avanti di solito sarà caro, ma non è quello che

dan pemandang dan penghancur dan soal dan ramil mungkin saya apa lagi kan sifat sifat kekuatan mungkin kekuatan itu pemilihannya karena nulis untuk karena tulisannya dungonya ini harus ditunai karena kalau pertanyaan kami nggak bisa buat itu mengambil dari pertama pola itu saya tidak terima anak laki-lakinya pasti muncul karena itu mau ambil awal terlebih itu yang bisa pemilihan untuk pandu oleh pemerintah hanya aku kamu punya mungkin ribu memang coba Allah anak juga sakit dan kamu punya tentang obat tertinggi dan kafe lama sih kamu tak merepot itu kafe Wahai semua tertipu pembina tempatan puluh lima empatan puluh lima ayo sobat sedang mati itu kita doang nanti kita repot untuk akhir adalah apa-apa itu sebetulnya bisa disarankan kalau contoh pertanyaan itu jangan yang sama-sama dan kuat lagi lima lima menjadi ini termasuk jadi keluarga Kalau ada selalu orang yang menanggung menurut dan kalian. Apa? Minggu minggu itu, butuh kalau kalau itu,

kawan-kawan yang kami habis sobat juru Waban saya sampai dulu Usman Sampai tamat hati kuatan Dan aku ketemu Bapak Muri Maka para buat malam Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu

Tata Allah Kumarok Pada Ulas Aku luwe Maka Ini Marwana Kesempatan Kuat Sekolah masalah kami, masalah kami, dalam wajah itu masalah Allah, itu Allah tidak mampu kualifikasi sendiri jalur begitu. Pertama, Islam yang kita mengenal di semua bahwa kita kita kita tidak kelewatan. Karena para para menyanyi, kita kita kita anda lembarkan. Kalau menyanyi ini, ini

karena karena tidak mampu. Wama metai kama tala tohu kuda untung pandu musik itu Alam kami nampak silwamu Tasa batoro kami Polo opo peneriman Batoro moto Nangkal muhammad kamu nasa ta'ala Kau tahu dengan tujuh manis itu Aku menangkuh kita sendiri Karena kata berarti bermutung Menjadi kalau kita Kita cek Kita cek semua publik itu tapi nah itu orang yang orang malah yang lebih itu kalau kita tidak tahu nah, nah, pondok untuk kepinginan Wong dicecek terkenal orang injil-injil. Kok saluntun? kamu kita menutup? Tapi cepat. Itu menjadi Saya rasa anda akan melihat teknologi yang akan tentang teknologi yang ada apa ini. kalau kita masih nonton, kami masih nonton. Karena nggak taruh saya taruh di jalan itu belajar lebih sampai mau program utara, program utara di sini. Tapi itu ini, ini kan dipakai ada nanti sama diperingati dengan berikutnya. Kasih deh, kalau saya kok kalian boleh mau apa lain lagi akan orang muncul. Kamu tuh, terus dulu patut. Yang kedua nanti Malaysia Malaysia turun pakai LG Selatan. Bapak kemarin juga pertama kali yang apa sih bang? Eh, ini yang dari ternyata masih tidak terpikir. Untuk ala holding seperti apa sih? Turun pakai LG Selatan dilakukan tak teruskan itu keliling penat kesan bisa punya wabilai taufik wal hidayah Tuhan berlanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh